pun ya mereka adalah orang-orang yang tidak berani ya, untuk menyuarakan kebenaran tadi ya untuk menyuarakan kebencian terhadap apa yang mereka lakukan karena sedikitnya mereka tadi dan oleh karenanya ya, al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab beliau menyuruh kaumnya ya, dan mulai kaumnya ya, dengan mendakwahi mereka di kota Huraimala dan kita ketahui bahwasanya ya, Syekhul Islam Ya, Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwasanya tidak ada yang boleh dimintai doa, tidak ada yang boleh untuk diserahkan sesembahan atau penyembelihan dan juga tidak ada yang boleh ya dari meminta diturunkan hujan atau meminta pertolongan ataupun benazar kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. dan beliau pun ya mendakwahi kaumnya dan hingga akhirnya beliau pun akhirnya berdebat dengan siapa? Dengan ayahnya siapa nama ayahnya? Abdul Wahab ya. Bahwasanya dahulu ya beliau Abdul Wahab ini ya beliau terperdaya ya dengan ucapan-ucapan orang yang taklid ya yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran dikarenakan alasannya ya karena hati-hati mereka ini adalah cinta kepada orang-orang yang soleh ya. ini bahayanya ya kalau cinta yang berlebihan kepada orang-orang yang soleh ya maka akan menyebabkan dia taklid ya kalau dia taklid ya maka dia akan meninggalkan ya apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan lebih mengutamakan ucapan siapa tadi? Ucapan orang yang ditaklitinya tadi. Ya. Dan dahulu, ya, bahwasanya Kilman Sheikh, ya, beliau adalah orang yang mempunyai ilmu yang luas, ya. dan beliau adalah penolong sunnah dan juga penghancur kebidahan, dan beliau adalah orang yang mengetahui dan senang menelaah ilmu agama. Beliau juga imam dalam ilmu tafsir, imam dalam ilmu hadis, juga dalam ilmu fiqih dan usul ya, dari ilmu ilmu alat seperti nahu, sorof dan bayan. Dan beliau juga adalah orang yang paling mengetahui, ya, di antara orang yang mengetahui tentang pokok-pokok ya, akidah, akidah di dalam Islam dan juga yang mengetahui cabang-cabangnya dan beliau juga adalah orang yang membuka atau menyingkap ya, segala permasalahan dan juga orang yang menyingkap ya, segala penyimpangan-penyimpangan orang yang fasih dalam lisannya kuat hujahnya ya, dan mampu ya, untuk ya, menampilkan menampilkan atau mampu ya, untuk mengeluarkan dalil-dalil dan penjelasannya menjelas ya. Banyak di antara ulama ya, tapi ketika ya, dia diminta untuk mengeluarkan dalil ya, ya mereka sebagian ya, lambat ya, untuk mengeluarkan dalil tapi ada sebagian ulama yang dengan cepat ya, yang bisa mengeluarkan dalilnya ya, dengan cepatnya dan juga beliau adalah orang yang mencintai ya yuhibbul ibad wa yaqdur alaihim min karamihi ya. dan beliau adalah ya, orang yang mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya. dan juga orang yang selalu bersenantiasa untuk melakukan silaturahmi dan berbuat baik dan orang yang termasuk mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nasihat dan memberikan petunjuk yang mana juga beliau sudah kita sebutkan ya. Beliau adalah orang yang senantiasa ya menghabiskan waktunya dengan berzikir dan beribadah ya. Sedikit dari lisannya ini ya terlena dari Memzikir dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla Dan itulah yang mungkin kita dapat Kita sampaikan ya Kalau kalian mau membaca lebih jelasnya ya Baca Di Pembukaan Kitab Tauhid Kalangan Saleh Bin Abdul Aziz Al-Sheikh Hafidhullah Ta'ala Sekarang kita akan membacakan ya <clears throat> Qala al-musannif ya berkata musannif dalam kitab Fadlul Islam ini. Babu Fadlil Islam. Ya. Bab tentang keutamaan Islam. Ya. Beliau sini menyebutkan bahwasanya ya bab ini akan menyebutkan keutamaan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Ya. Wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah taala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan dalam firman Allah taala pada hari ini ya, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Sini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman ya, bahwasanya disebutkan dalam tafsir Muyassar ya, di sini al-yauma akmaltu lakum dinakum eh pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian dinakum ay dinil Islam yaitu agama Islam bitahqiqin nasri wa itmami syariah ya, dengan ya membenarkan ya atau menyempurnakan ya pertolongan terhadap agama ini ya, dan juga dengan menyempurnakan syariat ini wa atmamtu alaikum ni'mati ya, dan telah aku sempurnakan bagi kalian wahai kaum muslimin nikmatku bi ikhrajikum ay bi ikhrajikum min dhulumatil jahiliyah ila nuril iman dengan mengeluarkan kalian dari kegelapan jahiliyah dari gelapnya perbuatan-perbuatan jahiliyah oleh karenanya Islam ini ya Islam ini menyelisihi perbuatan-perbuatan jahiliyah ini usul pokok Islam. Ya. Kenapa? Karena perbuatan jahiliyah ini adalah perbuatan yang zulmah. Ya. Perbuatan ya, dari perbuatan yang berada di dalam kegelapan. Ya. Perbuatan yang jelek. Ila nuril Islam, ila nuril iman, ya. kepada cahaya iman. Waraditu lakumul Islam Madinan. dan telah aku sempurnakan bagi kalian Islam ini sebagai agama farjimuhu wala tufariquhu maka hendaklah kalian berpegang teguh di atasnya ya. kalian berpedoman dengannya dengan Islam ini ya. dan kalian ya, wajib bagi kalian ya, untuk ya, melaziminya senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya wala tufariquhu dan jangan kalian meninggalkannya dan jangan kalian berpisah dengan Islam ini famanittarra kemudian ya sudah selesai ya ayat ini bahwasanya di sini kita ambil faedah ya bahwasanya yang namanya Islam ya adalah agama yang paling sempurna dibandingkan agama yang lainnya. Wa qauluhu ta'ala wa qaulihi ta'ala dan firman Allah taala ayat yang kedua ya. Qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhi nata'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Ya. Maksudnya dalam tafsir menyasar. Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan dalam surah Yunus ini ayat 104 bahwasanya qul katakan ayyuhar rasul ya katakan wahai rasul qul ya ayyuhan nas ya katakan wahai rasul kepada manusia itu para manusia tadi wahai manusia ya in kuntum fi min dini ya jika kalian ya, wahai manusia ragu fi syakkim ya, dalam keadaan ragu min sihati dini alladhi da'autukum ilaihi ya, dari kebenaran ya, agamaku ini yang aku mendakwahkannya kepada kalian yang aku menyerukannya kepada kalian ya, yang aku menyuruhnya kepada kalian wa islamu ya. wa min thabati wa istiqami alaihi yaitu dia adalah Islam ya dan yang mana ya aku kokoh di atasnya dan aku pun akan lurus ya, di atasnya wa tarjuna tahwili anhu sedangkan kalian ya, menginginkan agar aku ya, berpaling darinya agar aku berpindah agama darinya ini dari apa? Dari Islam. Ya. Fa inni la a'budu fi halin min al-ahwali ahadan min man alladhi min alladhina ta'budunahum. Ya. Mimma takhadtum min al-asnami wal asnami wal awthan. Maka sungguhnya aku tidak akan menyembah ya, dalam suatu keadaan apapun ya dari keadaan-keadaan ya dari orang-orang ya, yang mereka ya, menyembah alladzina ta'budunahum menyembah kepadanya atau kepada mereka mimma takhudtum dari apa-apa yang mereka ambil ya, dari patung-patung dan berhala-berhala. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, aku tidak akan berubah ya, untuk menyembah kepada patung-patung yang kalian ambil sebagai sesembahan kalian. Walakin a'budullah hawahdah alladhi yumitukum ويقبض ويقبض أرواحكم وأمرت أن أكون من المؤمنين أي وأمرت أن أكون من المصدقين به العاملين بشرعه akan tetapi ya, aku menyembah Allah Subhanahu wa taala saja ya, yang dia ya, mematikan kalian yang dialah yang mematikan kalian dan dialah yang memegang ruh-ruh kalian dan wa umirtu an nakuna minal mu'minin dan aku diperintahkan agar aku menjadi orang beriman ini wa umirtu aku diperintahkan agar aku menjadi orang-orang yang jujur ya dalam aku yang aku orang-orang jujur kepada Islam dan juga agar aku orang-orang yang beramal dengan syariat Islam ini. Ya. Di umirtu an akuna minal mu'minin. Ya, di sini dan aku diperintahkan ya untuk membenarkan Islam tadi ya, dan juga untuk mengamalkan Islam tadi ya. Jadi tidak hanya semata bah pembenaran saja tetapi juga bah pengamalan atas syariat Islam ini. Wa qawlihi ta'ala dan dalam firman Allah taala ya, ini keutamaan Islam ya. Keutamaan Islam ya. Bahwasanya tidak ada keraguan pada agama Islam ini. Dan firman Allah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Di sini disebutkan ya, dalam tafsirnya dalam kitab tafsir Muyassar ya, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah ai imtithalu awamirillah wajtanibu nawahihi wahai orang beriman bertakwalah pada Allah yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wa aminu bi rasulihi dan berimanlah kalian kepada rasulnya. Ya. Cara mengimani rasulnya ini membenarkan disalahnya dan melakukan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Yu'tikum di'faini min rahmatihi. Ya. Niscaya kalian akan diberikan ya, dua bagian dari rahmatnya ya di'fain artinya dua bagian ya wa yaj'al lakum nuran tahtaduna bihi ya wa yaj'al lakum nuran tamshuna bi ay tahtaduna bihi dan akan menjadikan bagi kalian ya Islam tadi ya ini dengan beriman bertakwa kepada Allah dan beriman di rasulnya inilah ciri-ciri Islam maka dengan perbuatan tadi niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kamu sebuah cahaya yang kalian tahtaduna bihi ya. yang kalian ya dengan cahaya tadi ya sanggup berjalan di atasnya ya menyinari jalan kalian yang menyinari jalan-jalan kalian wa yaghfir lakum dan yang mengampuni dosa kalian wallahu ghafurur rahim ya eh? wallahu ghafurul ibadi rahimun bihim ya maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kepada hamba-hambanya dan Maha Penyayang kepada mereka Nah, di sini kita ambil faedah ya bahwasanya agama Islam ya ini adalah agama yang nantinya akan menyinari jalan orang yang berjalan tadi. Ya. Ketika dia ya, berjalan di malam hari atau di kegelapan, ya, maka agama Islam inilah yang menjadikan cahaya yang menemani dia dan menyinari jalannya tadi hingga dia akan menempuh kepada jalan yang namanya jalan keselamatan. Wa sahih dan dalam sahihnya ya An ibn Umar bahasanya dari ibn Umar bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda mathalukum wa mathal ahli alkitabaini kama thali rajulin istajara ujara ya permisalan kalian ini siapa ini umat Islam maksudnya permisalan kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam permisalan umat Islam ya dengan dua ahlul kitab siapa dua ahlul kitab Hah? Yahudi dan Nasara ya sebagaimana ya seseorang ya mengupah ya beberapa orang ya pekerja ya sini sebagaimana seseorang mengupah beberapa orang pekerja. Berarti ada berapa orang pekerja di sini? Ada tiga. Ya. Satu ya mewakili umat Islam, satu mewakili Yahudi, satu mewakili siapa? Nasara. Man ya'malu li min gudwatin ila nisfin nahar ala qirat fa'amilatil yahud. Maka dia pun berkata, ya seorang laki-laki tadi pengusaha tadi, Ya, dia berkata, barang siapa yang dia mau beramal, ya, mau bekerja untukku, ya, dari pagi sampai tengah hari. Ya, dari pagi sampai tengah hari waktunya apa nih? Waktu dari pagi sampai du, duhur ya. Dari pagi ya, sampai duhur, maka dia akan mendapatkan satu kirot. Ya, satu kirot ini sudah tahu ya, apa sebesar apa? sebesar gunung Uhud ya. Dalam hadis yang lain sebutkan ya, mal qiratan yani mislu jabalain ya, seperti dua, dua gunung ya, Adimain atau mislu jabalil Uhud ya. Jabal Uhud. Ya, seperti dua gunung besar atau seperti dua gunung Uhud. Fa'amilatil Yahud, maka Yahudi pun yang mengambil pekerjaan tadi. Tsumma qala, kemudian Ya, pengusaha tadi pun berkata lagi, "Man ya'malu Ya. ya. Barang siapa yang mau bekerja untukku min nisfin nahar ila salatil asr ala qirat. Barang siapa yang mau ya bekerja untukku dari tengah hari sampai waktu asar salat asar maka dia akan mendapatkan satu kirat familatin nasara maka nasaralah ya, yang mengambil pekerjaan tadi Nasrullah yang bekerja Thumma kemudian berkata ya, siapa tadi orangnya yang pengusaha tadi Qala man ya'malu li min salatil asr ila an taghiba syamsu ala qiratain Kemudian dia berkata Barang siapa yang mau bekerja untukku dari salat asar ya, sampai terbenam matahari ala kirotain maka dia akan dapat dua kirot ya. yang satu tadi apa Yahudi dapat berapa satu kirot Nasara dapat berapa satu kirot nah sekarang siapa ini faantum antumhum ya maka kalianlah ya yang dimaksud dari mereka tadi ya. yang bekerja dari salat asar sampai terbenam matahari. Ya, mendapatkan berapa? Dua kirot. Ya, sekarang coba dari pagi sampai tengah hari berapa jam kira-kira? Ya, anggap pagi mulai jam berapa? Mulai jam 6 anggap sampai jam 12 berapa jam? 6 jam. Sekarang dari jam 12 sampai asar, asar jam berapa? 4 berapa jam? 4 jam. 4 jam. Sekarang dari jam 4 sampai jam terbenam matahari jam 6 berapa jam? 2 jam. Ya, yang 6 jam, yang 4 jam dapatnya berapa? Satu kirot. Yang ini cuma 2 jam dapat berapa? 2 kirot. Ya. Faqadibal Yahudu wan Nasara, maka marahlah ya kaum Yahudi dan Nasara. Wa qalu ma lana aktsara amalan wa qalla ajran malana ya. apa yang terjadi untuk kami ya aksaru amalan kami adalah orang yang banyak beramal akan tetapi sedikit upahnya qala ya maka orang ini pun berkata hal naqastukum min haqqikum syai'a apakah ya, aku mengurangi sedikit pun dari hak kalian hak-hak kalian Qalula. Ya. Mereka berkata tidak. Ya. Apakah dikurangi mereka dari haknya? Kan sudah di perjanjian tadi kan? Bagian ini satu kirat, satu kirat. Ya. Tidak dikurangi, tidak diberikan setengah kirat, tidak kan? Ya, tapi mereka menyetujuinya. Qalula. Ya. Mereka berkata tidak. Qala dzalika fadli utihi man asya. Rawahu al-Bukhari. Maka yang demikian itu adalah keutamaanku yang aku memberikan kepada siapa saja dari keutamanku tadi ya utihi man asya ya aku memberikan keutamaan tadi kepada siapa saja yang aku kehendaki ya nah, di sini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari ya mungkin sampai di sini dulu ya subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika